kepada kita semua berbagai nikmat-nikmatnya yang banyak, nikmat yang azim, yang agung, yang kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahqiqul ubudiyah yaitu dengan mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula menegakkan al-amal as-salihah yaitu amalan-amalan salihah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Jalla wa ala di dalam majelis yang mulia ini di tempat yang mubarakah ini di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita saling mudzakarah, saling mengingatkan, saling munasahah, saling menasihatkan dan saling at-tawasi bil haq saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. <clears throat> Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini sebelum kita melanjutkan kajian kita atau pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah sahihah dari Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala maka sebagai munasabah yaitu sebagai kesesuaian dari awal majelis kita yang dimana sempat terputus barakallahu fikum beberapa pekan maka alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkannya maka sebagai mukaddimah saya mengingatkan pada kita semua untuk senantiasa kita saling bersemangat di dalam menyermarakan atau meramaikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Karena di dalam hadis-hadis yang sahihah semuanya menjelaskan bahwasanya tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik dan merupakan sumber kebahagiaan, ketenangan adalah majelis-majelis ilmu. Yaitu majelis-majelis yang di dalamnya menjelaskan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bifahmi salafi hadhil ummah dengan pemahaman dari pendahulu-pendahulu umat ini yang solehah. Barakallahu fikum oleh karena itu majelis ta'lim majelis ilmu menjadi mulia dan menjadi tempat yang paling utama. Demikian pula menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan adalah karena sebab di dalamnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum au fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yakni bermajlis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majelis itu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya membaca sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya illa melainkan nazalat alaihi musakinah akan turun kepada mereka ketenangan kebahagiaan wa ghasyiyat humur rahmah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala meliputi mereka. Wahafat humul malaikatu dan para malaikat-malaikat Allah Ta'ala menaungi mereka. <coughs> yakni di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya latad'u ajnihataha li ilmin ridon bima yasna para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya kepada mereka orang-orang yang bermajelis ilmu dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena sebab ridon bima yasna. Ridho dengan perbuatan atau amalan tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah dan mereka melakukan hal tersebut yakni para malaikah karena ridha dengan perbuatan tersebut. Naam, sebagian para ulama kita menafsirkannya seperti Al-Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim bahwasanya para malaikat-malaikat tersebut meletakkan sayapnya menaungi mereka dan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Pengampunan dari Allah, berkah, kesejahteraan, kebahagiaan. Naam, maka ini keutamaan yang sangat besar di mana para malaikat-malaikat Allah taala mendoakan para penuntut-penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Naam, jika Allah taala menyebut nama hambanya maka tidak lepas dari dua hal. Imma Allah Ta'ala mencintai hamba tersebut Wa imma Allah Ta'ala murka dengannya Maka ketika orang-orang yang bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful hadhil ummah maka menunjukkan ketika Allah menyebut nama-nama mereka itu menunjukkan Allah Ta'ala mencintainya barakallahu fikum maka tidak ada keutamaan yang lebih besar dari semua ini Naam bahkan para ambia dan para syuhada cemburu dengan orang-orang yang bermajelis ilmu dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya mereka cemburu karena Allah Ta'ala memberi keutamaan kepada mereka dari kalangan para nabi dan para syuhada. Ya, tidaklah kecemburuan para nabi dan para syuhada melainkan karena keutamaan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Yaghbituhum al-anbiya syuhada. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? ya mereka diletakkan oleh Allah di tempat di mimbar-mimbar yang tinggi dan wajah-wajah mereka memancarkan cahaya ya sehingga kedudukan mereka itu menjadikan para nabi dan para syuhada cemburu lalu Rasulullah ditanya siapa mereka itu mereka adalah orang-orang yang al-mutajalisina fiyah yaitu orang-orang yang bermajelis, saling bermajelis karena Allah, yakni dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang majelis ilmu adalah majelis-majelis zikir. -majelis yang merupakan raudatun min riyadil jannah merupakan taman-taman surga maka di dunia ini kita sangat bahagia ketika kita masuk di sebuah taman-taman yang indah ya yang kita menyaksikan dan melihat keindahannya itu cukup menjadikan hati kita berbahagia barakallahu fikum maka majelis-majelis ilmu majelis-majelis ta'lim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman dari taman-taman surga yang tentunya dia lebih utama daripada taman-taman surga di dunia ini. Nam, olehnya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menyempatkan waktunya ya di dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Naam, kata beliau, ala tarta'u biriyadil jannah. Tidakkah kalian menyempatkan waktu-waktu kalian untuk mengembala di taman-taman surga? Nah, maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah? Apa taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah?" Maka Nabi Alaihi Wasallam menjawab, taman-taman surga itu adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah hendaklah kita semua bersemangat di dalam meramaikan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Yang tentunya yang kita maksudkan adalah majelis ilmu, majelis ta'lim yang di dalamnya mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafi hadil ummah dengan pemahaman pendahulu-pendahulu umat ini yang soleh yaitu dari kalangan para sahabah kemudian para tabi'in kemudian tabi' tabi'in rahimahumullahu taala jami'an Naam karena uh, majelis-majelis oh, ilmu yang di dalamnya mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya namun tidak di atas pemahaman para salaf, para sahabat, maka itu mesti keliru dan melenceng dari uh, apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Nah, barakallahu fikum. Dan ini berulang-ulang kita menjelaskan. Nah, berulang-ulang kita menerangkan tentang hal tersebut. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan Allah perintahkan kita untuk belajar Islam di atas pemahaman para sahabat. Nah, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sehingga bukanlah makna apa yang saya sebutkan yaitu mutlak setiap majelis apa saja yang kita dapatkan lalu kita hadir di dalamnya dan mendapatkan keutamaan. Tentunya tidak demikian barakallahu fikum. Namun yang dimaksud adalah majelis ilmu yang mempelajari Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman para salaf, yakni para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah memuji para sahabat as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an adda jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhir al-ayah Ya, para sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan ikutan yang baik. Mereka itu orang yang Allah ridhoi, mereka ridho kepada Allah, Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Siapa yang Allah sebutkan? Para sahabat. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa 115 Allah taala sebaliknya mengancam orang yang menyelisihi tidak mau mengikuti cara berislamnya para sahabat.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 Maka kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Nah, apakah suatu hal yang sia-sia Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka jahannam? Tentunya tidak. Ini hal yang besar yang mengharuskan kita mengambil perhatian dengannya apa sebabnya Allah taala mengancam dengan api neraka jahanam yaitu karena menyelisihi jalannya Rasulullah kemudian setelah itu dia menyelisihi jalannya para sahabat-sahabat beliau ya alaihi salatu wassalam wa ridwanullah alaihim jami'an Nah, dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman نعم فإن apa Naam, saya lupa ayatnya. Siapa yang ingatkan barakallahu fikum? Fa in tawallau fa innahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sebelumnya al-ayah Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim kata Allah taala fa in amanu bimithli ma amantum jika mereka yakni seluruh manusia itu mau beriman seperti cara berimannya kalian kalian siapa yang diajak bicara oleh Allah kalian di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya ya Rasulullah dan para sahabatnya. Jika kalian mau beriman dan kata iman dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kalau dia disebut menyendiri, maka maknanya Islam. Islam juga kalau disebut menyendiri maka maknanya iman. Islam dan iman semuanya masuk. Ya. Artinya kita bisa mengatakan dalam ayat ini barang siapa yang berislam dan beriman ya dengan cara Islam dan imannya kalian yakni para sahabat faqadih tadau maka sungguh mereka berada di atas petunjuk hidayah nah, itu hidayah yang benar ya hidayah yang benar adalah apa orang yang berislam dan beriman di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Allah menggandengkan hidayah itu pada caranya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita perhatikan dengan baik. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Jika mereka mau beriman dan berislam sesuai sebagaimana Islam dan imannya kalian, yakni para sahabat Rasulullah, faqad ihtadau, maka sungguh mereka mendapat hidayah. Ya, artinya orang yang tidak berislam dan beriman dengan caranya para sahabat, maka sungguh dia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Fa in tawallau jika kalian tidak mau kata Allah, maksudnya tidak mau beriman dan berislam dengan caranya para sahabat. Ya. Fa in tawallau fa innahum fi syiqaq. Maka sungguh kalian senantiasa dalam syiqaq, dalam pertikaian, dalam perselisihan, dalam perpecahan. Ya. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, maka Allah taala akan memberi balasan. Ya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini ayat yang ketiga di dalam suratul Baqarah. Naam, terkait dengan apa? Hidayah dalam suratul Fatihah yang kita ulang-ulangi terus ya Allah taala berfirman ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kepada kepadaku ya Allah jalan yang lurus yaitu siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan Nah, para ulama menafsirkan di dalam suratul Fatihah ini bahwasanya yang dimaksud orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah taala ya adalah mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Ya. Dan itu Allah terangkan di dalam suratul An-Nisa ayat 69 ya sebagai penafsiran dari suratul Fatihah ini alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Naam, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah yang Allah sebut dalam suratul Fatihah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin. Perhatikan para nabi, Nabi yang paling pertama Adam alaihissalam, yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Siddiqin suhada. Siapa yang dimaksud? Para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang Allah sebut yang Allah sifati dalam banyak ayat-ayat. Ulaika humus shadiqun, ulaika humus shadiqun, para sahabat. Ya. Seperti yang Allah sifati dalam suratul hasyr. Ya, للفقراء fuqara illa lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah apa lil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ya yang dimaksud yaitu para sahabat Rasulullah mereka itulah orang-orang yang jujur ya jadi para sahabat orang-orang yang shadiqun kata Allah taala ya yaitu orang-orang sahabat fukara yang dari muhajirin ya yang mereka berjihad di jalan Allah taala mereka keluar di jalan Allah mereka mengorbankan harta mereka ya mereka diusir dari negerinya ukhriju min diarihim apa yang mereka cari yabtaguna fadlan minallahi wa mereka terusir dirampas hartanya, meninggalkan hartanya karena mengharapkan ya keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah taala. Ya, ulaika humus shadiqun. Ayat yang setelahnya Allah taala menjelaskan tentang sahabat muha, muha, mu, uh, eh, Ansor. Ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في sudurihim حاجة mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم bihim ومن wa man yuqa syuha nafsihi fa Jadi orang-orang yang menyambut sahabat muhajirin yang dari Makkah menyiapkan tempat. Yang siapa yang dimaksud? Kaum Ansor di Madinah. Ya, Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah padanya. Ya. Jadi kalau kita didatangi oleh orang yang beriman, oleh orang yang baik, soleh agamanya, ya, maka sepantasnya kita senang. Kalau kita didatangi seorang tamu, ya, yang baik agamanya, kita bergembira dan bahagia bukan kita bersempit dada atau bersembunyi ya para sahabat yuhibbuna man hajara ilaihim mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya karena agama ya wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu tidak ada sama sekali rasa sempit dalam dada mereka ya dari apa yang diberikan oleh Allah taala mungkin ya kalau tamu datang dia harus jamu sehingga hartanya berkurang. Ini orang yang bakhil, ya, orang yang kikir. Tidak demikian Islam, barakallahu fikum. Ya, akan tetapi sebaliknya Islam itu agama yang dermawan. Ya. Enam, untuk saling tolong menolong, untuk saling ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah taala. Walhasil Allah memuji sahabat pada ayat yang pertama ulaika humus sadiqun, ayat yang kedua ini yaitu kaum muhajirin, ayat yang kedua ini kaum ansar, ulaika humul muflihun. Ya. Dan ayat ketiga setelahnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Naam orang-orang yang datang setelahnya, setelah para sahabat. Ya. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar, ikutan yang baik. Ya, bukan ikutan yang buruk. Barakallahu fikum. Yaitu berislam namun tidak mengikuti para salaf. Ya. Tapi mengikuti kaum khalaf Nah, maka ini bukan Islam yang baik. Nah, walhasil Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah Allah tafsirkan di dalam suratul Nisa pada ayat ke-69 yang dimaksud orang-orang yang telah meniti Siratul mustaqim yang telah berada di atas petunjuk. Siratul mustaqim adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dengan benar, ikutan yang benar. 6. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-100, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, yakni para sahabat dengan ikutan yang baik, yang sempurna. 6. Demikian ikhwani fillah azakumullah ayat-ayat Al-Qur'an Demikian pula hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wajibnya berislam dengan praktek pemahaman dan tatbik para salafus soleh. Nah, dalam hadis yang sangat masyhur dan ma'ruf ya yaitu hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار أو كله كلها في النار إلا واحدة akan pecah Yahudi yakni di zamannya ya sebelum zaman kaum Nasara dan umatul Islam ya Yahudi berpecah juga 71 golongan. Satu surga, 70 neraka. Yahudi, yakni kaumnya Nabi Musa alaihissalam. enam kemudian Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Ya, satu dalam surga, 71 dalam neraka, yakni kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan akan berpecah umat Islam menjadi 73, 73 golongan yakni kita umatul Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluha finnar semua dalam neraka yakni 72 dalam neraka satu di dalam surga ya barakallahu fikum hadis ini hadis yang sahih Bahkan para muhadithin menjelaskan saking banyaknya jalan-jalannya mencapai tingkat mutawatir. Ya. Sehingga orang yang mendoifkan ini orang yang menyeleweng dari jalan yang benar. Ya, atau orang yang membalik nah, karena ada sebagian mereka membalik hadis ini yaitu 72 yang masuk surga, satu yang masuk neraka. Nah, dibalik ya itu yang sahih yang yang lawannya adalah doif jadi ini pemahaman yang keliru yang berbahaya membalik hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini orang-orang yang suka membuat syubhat Taib apa jawaban Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya kullu hafinar illa wahidah kecuali satu ketika Rasulullah ditanya siapa mereka itu yang satu itu ya maka Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu riwayat, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh di atas apa yang ku berada padanya dan di atas apa yang berada padanya para sahabat-sahabatku. Ya, berarti harus mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika kita ingin menjadi kelompok satu yang masuk ke dalam surga. Ya, dalam riwayat lain al-jamaah yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Nah, orang-orang yang komitmen di atas sunnah Rasulullah dan komitmen di atas al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ya, eh, sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkannya kebenaran dan orang-orang yang mengusung kebenaran tersebut. Ya, tetapi dalam hadis-hadis yang lain al-jamaah itu selalu ya identik dengan penguasa. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan apa? Pe penguasa. Jamaah itu di tangannya penguasa. Penguasa yang muslim. Artinya mendengar dan taat kepada para penguasa. Ya, jadi kalau mau dikatakan al sunnah wal jamaah Berarti apa syaratnya? Selain dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dia berpegang teguh dengan apa? Penguasa. Sam'u wa ta'ah. Mendengar dengan pemerintah dan taat dalam perkara yang ma'ruf ya dan tidak boleh mencela, mencaci, membeberkan ke, uh, keburukannya dengan terang-terangan ya. Jika dia hendak menasihati penguasa, maka dia nasihati dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi mendatanginya mengirimkan surat dan seterusnya. Ya. Maka itu namanya al-jamaah. Nah, orang-orang yang mewujudkan ya ketaatannya kepada penguasa muslim ya kenapa karena banyak orang-orang mengaku al sunnah tapi suka mencela-cela pemerintah ya maka tidak terpenuhi syarat untuk dikatakan ahli sunnah wal jamaah Ya. Barakallahu fikum. Sangat banyak sekali hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf adapun dalam perkara yang mungkar maka kita diam bersabar ya tidak melakukannya tetapi sabar ya sekalipun mengharuskan pemerintah itu terkadang zalim mencambuk kita merampas harta kita maka kata Nabi SAW, Wa in dhoraba dhahraka wa akhada malak, fasma wa ati fasbiru. Ya. Sekalipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, sabar, ya, mendengar dan taatlah. Barakallahu fikum. Naam. Dalam hadis yang lain, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya keinginan untuk menasehati penguasa, caranya adalah ambil tangannya sembunyi-sembunyi dan jangan dia tampakkan terang-terangan. Itu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dohir, yang masyhur, ya, yang sahih, yang sangat terang dan gamblang. Ya, Siapa yang ingin menasihati sultan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembunyi-sembunyi dan jangan ditampakkan terang-terangan. Ya, maka sebagian orang yang mengatakan apa harus menasihatinya, mengkritik dengan terang-terangan, ini menyelisihi makna al-jamaah. Ya, menyelisihi makna al-jamaah, halus sunnati wal jamaah. Nah, menyelisihi perintah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini sangat-sangat penting untuk terus ditekankan dan diulangi. Kenapa? Karena banyaknya para dai-dai tetapi tidak menerangkan hal ini. Diam, ya, dan tidak mengulang-ulanginya menekankan sehingga kaum muslimun jahil darinya, tidak memahaminya. Ya, ketika mereka tidak memahami, sebaliknya mereka dibesar-besarkan dalam perkara jihad, didengung-dengungkan akhirnya berjihad dengan jihad yang keliru ya jihad yang keliru enam maka kewajiban kita sebagai para duat untuk menjelaskannya ya apalagi di zaman-zaman kita sekarang zaman-zaman fitnah ya banyaknya kaum muslimun bahkan orang-orang yang alhamdulillah sebenarnya sudah mendapat hidayah mengenal dakwah sunnah tetapi ya belum sempurna kurang dalam perkara-perkara yang seperti ini ya banyak sekarang orang-orang yang mengenal dakwah sunnah tapi tidak diperkenalkan tentang bagaimana sikap terhadap penguasa yang benar ya akhirnya apa mereka menyeru pada jihad ini jihad itu ya jika ada hal-hal tertentu demo mengumpulkan para pemuda untuk melakukan demo ya itu terjadi nah dan Eh, sampai saat ini ya sehingga ini hal yang memprihatinkan ya barakallahu fikum orang-orang yang uh, bernisbah dengan sunnah-sunnah namun ketika ada sesuatu demo dia ikut di dalamnya ya ikut di dalamnya antum ingat demo 212 ya banyak dari ikon-ikon kita yang sudah mengenal dakwah sunnah ikut di sana ustadz bahkan ya untuk apa menggulingkan presiden. Ya. Ya, dan kemarin lagi setiap pesta politik ya pemilihan kandidat pasti terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya. Dari orang-orang yang berpenampilan sundah namun ya kurang memahami bagaimana sikap terhadap para para penguasa Ya. enam barakallahu fikum. Wa illa di sana sebagian mereka berdalil, ya, dan ini perlu diluruskan. Ya, seperti misalnya sikap sahabat eh, Abu Sa'id Al-Khudri kepada uh, Marwan Ibn Hakam ya di masa khilafahnya yang naik di mimbar untuk menegakkan Id tetapi dia balik ya ijtihadnya seorang khalifah pada waktu itu ya Marwan ibn Hakam rahimahullah dia mendahulukan apa? Salat. Ya, mendahulukan salat baru khutbah. Kenapa? Karena kalau khutbah duluan apa? E, mendahulukan khutbah afwan, terbalik, mendahulukan khutbah baru salat. Karena salat kalau salat duluan baru khutbah manusia akan pulang. Itu alasannya. Ya, pada saat itu sahabat Eh, kalau tidak salah Said Abu Said Al Khudri radhiyallahu taala anhu menarik ya bajunya menarik lengan bajunya apa leher bajunya untuk tidak melakukan hal itu di sini dijadikan dalil sebagian orang-orang yang mengatasnamakan dengan sunnah bahwa ini dalil bolehnya ingkar mungkar kepada penguasa dengan terang-terangan dalilnya sahabat Abu Said Al Khudri Nah, maka dijawab oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para imam kita. bahwasanya enam ini beda ya uh, sahabat Abu Sa'id Al Khudri itu sahabat yang disegani ya disegani dan akrab dengan khalifah Marwan bin Malik atau Marwan bin Hakam. Nah, sehingga karena keakrabannya ya, beliau berani melakukan hal itu dengan pertimbangan bahwa tidak akan menimbulkan mafsadah. Ya, karena saking akrabnya. Nah, itu sebagian takwil yang dijelaskan oleh para imam. Wa illa kalau seandainya ya terjadi seperti itu bertentangan dengan dalil maka kita katakan itu kesalahan individu sahabat bukan hujah ya yang kita jadikan hujah apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan terang-terangan kalau terjadi pada sebagian individu sahabat itu bukan dalil itu bukan dalil dan itu bisa salah contoh sahabat Ibnu Abbas membolehkan sampai beliau meninggal dunia membolehkan nikah mut'ah Nikah muta yang dilakukan oleh kaum Syiah. Sahabat Ibnu Abbas, terjemahanul Quran, ahlu tafsir, tapi bisa keliru individunya. Ya. Tapi kalau ijma para sahabat, sepak kesepakatan sahabat itu dalil. Ya, sebagaimana Al-Qur'an dan sunnah maka dalil juga adalah merupakan kesepakatan para sahabat. Nah, jadi tidak boleh dijadikan kesalahan individu-individu sahabat untuk membolehkan, membenarkan ya perlakuan-perlakuan tertentu. Seperti apa yang saya sebutkan ini tadi. Namun itu pun di, ditakwil oleh para ulama. Ya, kenapa sahabat Abu Sa'id melakukan hal itu? Ya, karena beliau merasa akrab dengan Marwan sebagai khalifah. Nah, Allah taala a'lamu bisawab. Naam. Demikian ikhwan fillah azakumullah.